Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membacakan sekian banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang kesemuanya menunjukkan bahwa iman itu terdiri dari i'tiqadat, keyakinan-keyakinan yakni amalan hati. Kemudian juga akwal, ucapan-ucapan terdiri dari amalan-amalan lisan wa a'malul jawarih dan juga amalan-amalan mada jawarih badan. Naam, Artinya iman itu bukan sekedar ucapan saja. Tidak pula iman itu sekedar iktiraf, pengakuan wal ma'rifah. Tetapi iman mencakup itu semuanya. Qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Qaulun ucapan wa amalun amalan badan wa i'tiqadun juga apa? i'tiqad. Naam. Kita baca sebuah fasal dalam kitab ini قال الشيخ سعدي رحمه الله فصل إذا ثبت بدلالة الكتاب والسنة معنى الإيمان وأنه اسم جامع لشرائع الإيمان وحقائق الإحسان وتوابع ذلك min umuriddin bal huwa ismun liddini kullihi ulima annahu yazidu wa yanqusu wa yaqwa wa yad'ufu jika telah kita dapatkan secara pasti melalui ayat yang kita baca, hadis yang kita dengarkan bahwa iman itu ternyata maknanya adalah mencakup semua syariat. Jadi iman itu kesimpulannya tadi annahu ismun jami' sebuah kata yang mengumpulkan li syara'il iman, syariat-syariat iman, wa haqa'iqil ihsan dan hakikat ihsan. Wa tawabi'i dzalika min umuriddin dan semua perkara-perkara agama. Bal bahkan iman itu adalah ismun lid kullihi nama bagi agama Islam ini. Jadi semua ajaran yang diajarkan oleh Nabi itu semuanya adalah bagian dari apa? Iman. Berbuat baik pada tetangga, iman. Birul walidain, iman. Bertutur kata yang baik, iman. Diam kalau tidak bisa bertutur kata yang baik, iman juga. Tasbih, tahmid, takbir, iman. Salat, zakat, siam, haji, juga apa? Iman. Amalan-amalan hati, tawakul ala Allah, bertawakal kepada Allah wal khawf rasa takut kepada Allah Subhanahu, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, semua ini adalah apa? iman. Bahkan menyingkirkan duri dari jalan. Lagi jalan ada duri. Ya ada ranting yang kira-kira membahayakan pohon yang melintang disingkirkan dijauhkan dari jalan yang dilalui oleh manusia itu bagian dari apa iman ada lorong sempit gelap kalau malam hari bisa jadi ada ular lewat di situ ya, bisa jadi ada sesuatu yang membahayakan di situ dipasang lampu agar terang ini iman atau bukan? Iman. Nah, ternyata iman itu mencakup ini semuanya. Dari sini, ketika kita betul-betul yakin berdasarkan ayat yang kita baca dan hadis yang kita pelajari bahwa iman itu mencakup ini semuanya, dari situ juga bisa kita simpulkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ulima annahu yazidu wa yankus. Jadi iman itu bisa bertambah dan berkurang. Wa yaqwa wa yad'uf. Bisa bertambah kuat dan juga melemah. Naam. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Semakin amalan-amalan iman itu dilakukan berarti orang ini semakin baik, semakin sempurna. Makanya kita semuanya tidak ada yang ragu. Saya yakin tidak ada yang ragu. Orang yang paling sempurna imannya ya adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yazid, Yazid, Yazidul iman. Karena semua amalan-amalan iman itu dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan sempurna. Lillah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga iman yang ada pada beliau adalah iman yang paling sempurna. Nah, kita pun mesti akan menyimpulkan tidak mungkin imannya para nabi, imannya para rasul sama dengan imannya ahlul maksiat, tidak mungkin. Betapa banyak amalan iman yang ditinggalkan oleh ahli maksiat. Ya. Datangnya waktu sholat tidak bersegera. Ya. Dia tunda-tunda sampai menjelang akhir waktu. Apa sama dengan orang yang bersegera datang ke masjid berjamaah? Dengan yang menunda-nunda sampai hampir habis waktu, alhamdulillah masih sholat. Apakah sama antara orang yang setiap dia melihat ada halangan di jalan dia ambil, dia jauhkan dengan orang yang tidak peduli, ah, biarkan saja orang mau jatuh, mau terjerumus, mau terkena duri, tidak masalah. Bukan urusan saya. Apakah sama antara kedua orang tua orang, orang itu tadi? Apakah sama? Jawabannya tidak. Tidak. Sehingga maasirul muslimin rahiman rahimakumullah, hal ini, kenyataan ini, kesimpulan ini sesuatu yang tidak mungkin ditolak, bukan sesuatu yang samar. Nah, antara dua orang ini beda. Antara orang yang ahli taat apalagi para nabi dan rasul dan ahli maksiat apa sama? Semua akan mengatakan tidak sama. Makanya berkata Syekh di sini, Wahadihil tu masalah ini permasalahan bahwa iman itu bertambah dan berkurang adalah permasalahan yang semestinya orang tidak ragu-ragu lagi. La takbalul istibah biwajhin minal wujuh. Tidak sepantasnya orang ragu-ragu. Naam, dari sisi manapun. Dari sisi syariat, ayat hadis jelas menunjukkan iman bertambah dan berkurang. Secara hisan, secara hisi, ya, sesuai, secara hisi yakni bisa dilihat, bisa dirasakan. Naam. Demikian pula wakil kenyataan yang terjadi. Orang melihat beda antara orang yang melakukan amalan-amalan iman dan orang yang meninggalkan amalan iman. Bahkan kita sendiri merasakan kalau kita jujur. Nah, seorang akan merasakan beda. Ketika dia selalu berbuat baik kepada keluarganya, kepada orang tuanya dia berbuat baik, kepada istrinya dia berbuat baik, kepada anak-anaknya selalu berusaha berbuat baik, mendidiknya, Nah, membina mereka bertutur kata yang baik dengan tetangga juga demikian. Nah, dia berusaha menunaikan kewajiban pagi berangkat sholat subuh. Kira-kira rasanya sama atau tidak dengan orang yang tidak peduli ini semuanya. Kasar dengan keluarganya, kaku dengan kerabatnya. Ya, kita pun bisa merasakan kondisi kita masing-masing Bagaimana di saat sedang banyak melakukan amalan ibadah dan ketika kemudian seorang jauh dari ibadah kepada Allah. Naam. Sehingga di sini perlu diingatkan kembali bahwa masalah ini tidak boleh orang ragu-ragu. Tidak boleh orang ragu-ragu. Masalah iman itu yazid wa yang kus, bertambah dan berkurang. Ibarat pohon Kan sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Iman itu ibarat pohon apa? Korma. Tentu orang akan berkata beda. Mana yang lebih bagus? Pohon korma yang lebat dengan buahnya yang demikian banyak dengan pohon yang kurus tidak ada buahnya. Apa akan mengatakan, oh sama, sama, persis sama ini. Ya akan beda, dia pasti akan mengatakan lebih bagus yang ini, lebih baik yang ini. Kemudian setelah itu yang jelek ini dipupuk, dipupuk, dipupuk, tambah segar, mesti dia besok akan mengatakan, "Oh, tambah bagus. Tambah baik, tambah sempurna." Ya atau tidak? Mesti akan berkata tambah baik, tambah sempurna. Artinya itulah iman. Yazid bertambah ini yang tadinya bagus dibiarkan, dibiarkan, tidak disirami, berkurang, berkurang. Akan mengatakan, loh ini tambah bagus, yang ini malah tambah apa? Jelek. Rontok. Bunga-buahnya atau hilang bunga-bunganya, tanamannya rusak, kurus. Nah, ikhwati al-kiram rahimani rahimakumullah. Syekh Sa'di rahimahullah kemudian beliau menyebutkan beberapa ayat ini kita mengulang lagi sebetulnya pelajaran ini labas ikhwan. Wadzalika anna nususul kitab was sunnah sharihatun fi ziyadatihi wa nuqsanihi. Ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah demikian tegas, demikian jelas bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Seperti firman Allah dalam surah al fath ayat yang keempat. Liyazdadu imanam ma'a imanihim agar mereka bertambah keimanannya bersama dengan keimanan sebelumnya. Sebelumnya mereka sudah beriman, kemudian bertambah lagi imannya. Dalam surah Al-Muddatsir ayat 31 Allah mengatakan wa yazdadalladzina amanu imanan dan orang-orang yang beriman bertambah lagi keimanannya. Juga firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 173 yang menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum mukminin para sahabat setelah sebelumnya mendapatkan musibah dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud mendapatkan musibah. 70 orang sahabat mati syahid. Wah subhanallah Abu Sufyan malah pergi. Pergi dengan pasukannya Begitu menjauh mereka berpikir loh kenapa tidak kita serang lagi? Mereka akhirnya berniat untuk balik lagi ke kota Madinah. Bahkan mengabarkan kami akan kembali lagi dengan pasukan yang lebih lebih besar lagi. Berita itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada para sahabat. Namun ternyata tidak menjadikan gentar. Justru berita itu menambahkan keimanan pada mereka. Allah berfirman, "Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana." Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil dan para sahabat bersama dengan Nabi Ali Shallallahu Wasallam yang mereka diancam oleh orang-orang musyrikin dengan ancaman bahwa manusia telah berkumpul lagi untuk menyerang kalian. Fakhshauhum, takutlah kepada mereka itu. Ternyata tidak membuat gentar, tidak membuat takut. Bahkan yang ada adalah fazadahum imana. Justru bertambah lagi keimanan. Wakalu dan mereka serahkan urusan mereka kepada Allah mereka berkata, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang memberikan kecukupan kepada kami. Dan dia Allah adalah sebaik-baik zat yang kita bersandar kepadanya. Juga firman Allah dalam ayat yang lain dalam surah Taubah. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون dan ketika turun surah jadi setiap kali turun ayat turun surah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala faminhum di antara mereka ada yang mengatakan Faminhum man yaqul di antara mereka ada yang mengatakan ayyukum zadathu hadhihi imana. Siapakah yang dengan turunnya ayat ini bertambah keimanan kalian. Adapun orang-orang yang beriman, fa'amal amanu, adapun orang-orang yang beriman ketika turun ayat-ayat dari Allah, ketika turun wahyu dari Allah, apa kata Allah? Fazadathum imana. Bertambahlah iman mereka dengan turunnya ayat. Nah, ini semuanya ma'asrul muslimin rahiman rahimakumullah ayat-ayat yang jelas dalam Al-Quranul Karim yang tidak mungkin untuk seorang menutup mata bahwa iman itu yazid bertambah dan namanya sesuatu yang bertambah mesti juga bisa apa? berkurang. Jadi apalagi ayat sudah jelas. Dalil sudah jelas dan tegas. Iman itu bertingkat-tingkat, dia bertambah, bertambah, yazid. Yazid bertambah wayangkus dan berkurang. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah bukan hanya secara dalil saja. Tadi disebutkan oleh Al-Allamah Sa'di rahimahullah, demikian pula al-his, kenyataan dan sesuatu yang tampak ya, bisa diindra bahkan Wa al hissu wal waqi'u demikian pula secara hissi. Ya, dan waqi secara kenyataan semuanya mempersaksikan bidzalika, yashhadu bidzalik. Semua mempersaksikan bahwa iman itu mana? Yazid wa yangkus, bertambah dan berkurang. Min jami'i wujuhil iman dari sisi manapun dari sisi-sisi iman, dari cabang-cabang iman. Kalau kita bicara cabang-cabang iman pun beda-beda. Nah, dari sisi itu. Nah, disebutkan oleh beliau. Coba kita lihat secara hissi, secara apa? Hissi, kenyataan, wakil yang ada. Kita bisa menyaksikan bahwa manusia itu fa'inan nas fi ulumil iman wa fi ma'arifihi wa fi akhlaqihi wa a'malihi zahirati wal batinati mutafawituna tafawutan aziman bisa kita saksikan bahwa manusia kaum mukminin itu mereka bertingkat-tingkat berbeda-beda dari sisi ilmu mereka ulumul iman ilmu tentang iman berbeda makrifah mereka berbeda ahlak akhlak mereka berbeda. Amalan-amalan zahir mereka berbeda. Amalan-amalan batin mereka pun juga berbeda. Berbeda. Apakah kita akan memaksakan untuk mengatakan sama meskipun beda? Nah, Taib. Ada kopi, ada susu. Misalnya antum mas siapa namanya tuh? Ada kopi, ada susu. Antum mengatakan beda atau sama? Beda. Kalau ada yang mengatakan sama, pokoknya sama. Gimana menurut antum? Sama. Beda atau sama? Sama. Nah, bingung kan? Ya. Semua akan menilai ini orang gimana ya? Ini kopi, hitam, susu, putih, ini pahit, ini kok dikatakan sama eh apa ini namanya? Artinya orang akan mengatakan ini orang waduh gimana ini ya? Bahkan orang mungkin mempertanyakan, iki wong sehat atau ora? Gitu ya. Ini orang sehat enggak ya kok mengatakan kopi sama susu sama ini bagaimana? Nah Antum coba Mas. Jawab ya. Kambing sama kucing sama ndak? Sama mas. Coba untuk melihat lagi. Sama kambing sama kucing. Hah? Bingung akhirnya kan. Jangan-jangan sama. Coba untuk cek lagi sana. Anjing sama kucing. Ya, orang kalau lihat anjing, kucing, mesti akan kesimpulannya beda. Apa perbedaannya mas? Anjing sama kucing? Ini pelajaran Bukan pelajaran anjing sama apa kambing sama kucing, tapi saya mau tanya bedanya apa? Sama-sama hewan kan? Nah, kan sama kan? <laughs> Eh, beda kalau kambing dagingnya bisa dimakan, kucing tidak bisa dimakan. Kalau kambing besar, kucing apa? kecil. Kambing makannya rumput, kucing makannya apa? Eh, ikan kan demikian. Artinya Cukup dua contoh saja ikhwan terlalu banyak contoh nanti. Orang akan mengambil satu kesimpulan bahwa ini tadi yang saya sebutkan ini beda. Tidak perlu banyak teori. Ya, dari situ ma'asyiral muslimin kita lihat kenyataan manusia. Apakah sama ilmu mereka tentang iman? Tidak. Apakah sama ma'rifah mereka tentang iman, tentang Allah, tentang Nabi Muhammad SAW? ya beda. Apakah sama akhlak mereka? Beda juga. Amalan zohirnya beda, amalan batinnya juga apa? Beda. Nah, wabillahi itu Makanya ketika datang seorang syekh sudah sepuh, sudah jenggotnya sudah putih, ma'ruf, mesti kita akan bersilahkan antum syekh duduk syekh. Beri kami fatwa, iya atau tidak? Karena kita tahu dia punya ilmu. Kita tahu dia pantas untuk ditanya. Kita semua sepakat bahwa beliau itu punya apa? Ilmu, punya ma'rifah yang kita tidak tahu. Punya ulum, ilmu-ilmu yang kita tidak mengerti. Yang sudah semestinya kita duduk ya, bersimpuh di hadapan masyayikh, di hadapan para ulama bertanya mendengar kan seperti itu. Kenapa kita meletakkan di sana posisi para ulama? Karena kita tahu mereka ilmunya leb lebih, ikhwan. Taib. Jadi demikian kenyataan yang ada fil kuwati wal kasrati wa wujudil athari wa wujudil mawani'i ghairi dzalika. Jadi dari sisi kuatnya ilmu, banyaknya ilmu, kuatnya akhlak, banyaknya akhlak, nah dan seterusnya beda-beda dan kita bisa melihat secara nyata perbedaan itu. Nah, Aisyah melihat betapa asar iman itu demikian tampak pada diri Rasul alaihi salatu wassalam. Semua orang menyaksikan. Sholat malam sampai bekak, sampai bengkak kaki Rasul alaihi salatu wassalam. Aisyah pun bertanya, Ya Rasulullah, engkau sholat sampai seperti ini. Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Afala akunu abdan syakura." Nah, tidakkah pantas untuk aku menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur? Nah, Wallahu a'lam. Fal mu'minun al-kummal indahum min tafasili ulumil iman wa ma'arifihi wa a'malihi ma la nisbata ilaihi min ulumi kathirin minal mu'minin wa a'malihim wa akhlaqihim kaum mukminin yang sempurna imannya seperti para sahabat ya taib sebelumnya para nabi para rasul mereka itu kaum mukminin yang Allah sempurnakan imannya. Mereka memiliki tafasil, rincian-rincian ilmu tentang iman, tentang ma'rifah, tentang amalan-amalan iman yang tidak bisa dibandingkan dengan ilmunya kebanyakan manusia. Beda. Naam. Fa inda kathirin minhum ulumun dhaifah mujmalah. Kebanyakan manusia ilmu yang dimiliki, makrifah yang dimiliki hanya makrifah dan ilmu yang sifatnya mujmalah, global. Global itu pun dhaifah, lemah. Wa a'malun qalilatun dhaifah. Amalan-amalan mereka juga qalilah sedikit, dhaifah. Sedikit dan dhaifah kalau dibandingkan dengan sahabat, apalah artinya kita ma'asyiral muslimin? Rahimanu rahimakumullah. Sudah sedikit amalan, ya, sudah sedikit dan lemah ilmu, ditambah lagi minal mu'aradhat kecampuran dengan mu'aradhat perkara-perkara yang menabrak itu semuanya berupa subhat, syahwat, tambah melemahkan lagi. Sudah amalan sedikit, ilmu sedikit, syahwat menguasai. Oh, lebih mengutamakan dunia daripada apa namanya? Nah, tolabul ilmi daripada nah, misal sudah lemah masih harus berbenturan dengan ini dan yang dimenangkan adalah subuhat dan syahwat. Apakah akan dikatakan sama orang yang seperti ini dengan para sahabat Nabi Ridwanullah Ali Majmain? Sama atau tidak? Ya tidak, tidak bisa. Naam, tidak bisa. Wabillahi taufiq. Yang ini semuanya subhat syahwat ma yudhaiful iman wa yunkisuhu darajat katsirah di mana subhat dan syahwat itu melemahkan dan mengurangkan derajat iman berkurang berkurang. Naam. Bal bahkan tajidul mukminin, bahkan kita dapatkan kaum mukminin mereka itu yatafawatuna tafawutan kathira fi nafsil ilm dalam satu jenis ilmu saja, belum ilmu yang lain, itu mereka bertingkat-tingkat ilmunya. Coba kita lihat satu ilmu saja, salat. Beda-beda. Ada orang yang ketika sholat dia betul-betul mengerti rinciannya dari takbiratul ihram sampai salam. Doa-doanya Rasul SAW semuanya diketahui. Dia menghafalkan terkadang pakai ini, terkadang pakai itu. Dia mengerti maknanya. Ya. Dia melakukannya dengan penuh khusyuk, dengan penuh nam tumak nina. Ada yang seperti itu. Ada sebagian orang yang hanya mengetahui yang wajib saja, yang sunnah-sunnah tidak tidak tahu. Begitu takbiratul ihram Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ta'awud juga tidak karena tidak tahu ta'awud itu apa? Mustahab. Setelah Al-Fatihah selesai waladhdallin amin, Allahu akbar ruku. Ilmunya sampai di situ. Ya. Dalam satu jenis ilmu saja kaum mukminin bertingkat-tingkat. Lalu apakah kenyataan yang seperti itu kemudian kita paksakan untuk mengatakan sama? Tentu jawabannya apa? Tidak. Berarti memang iman itu berbeda-beda. Ya zidu wayangkus. Bertambah dan berkurang. Nah. Jadi kita dapatkan bahwa ketika kita melihat manusia pun berbeda-beda. Ahaduhuma ada dua orang yang pertama, ilmuhu fihi qawiyun, sahihun, la raiba fihi wala subhata. Ada seorang mukmin yang ilmunya itu kuat. Kuat ilmunya. Bukan hanya kuat, sahih juga benar karena dilandasi dengan dalil. La raiba fihi, dia tidak ragu-ragu dengan apa yang dia ilmui yang dia yakini. Wala subhah. Tidak ada juga subhat. Sudah masuk belum? Tidak ada subhan. Wal akhor sementara orang yang lain ilmuhu fihi baif Ilmunya lemah. Bukan hanya ilmunya lemah tetapi indahu mu'aradat. Sudah lemah kemudian apa? Ada hal-hal yang tambah melemahkan lagi. Nah, mu'aradat kasirah tud'ifuhu ayubah Tentu berbeda. Nah, ini berbicara tentang apa? Tentang ilmu pun berbeda. Kita lihat contoh zaman dulu Bani Israel. Pembunuh 99 apa? Jiwa. Bertanya pada dua orang. Yang ditanya sama-sama muslim. Sama-sama orang yang beriman. Ya atau tidak? Yang pertama ahli ibadah. Tidak punya ilmu. Baik. Yang kedua punya apa? Ilmu. Beda. Pengaruhnya berbeda. Nah, kita tutup dengan contoh ini, Ikhwan. Bisa kita bedakan bahwa dua orang ini berbeda. Karena yang pertama punya ilmu, maka dia menjawab dengan ilmu. Yang satu tidak punya ilmu, maka dia menjawab dengan kebodohan. Berbeda hasilnya. Hada wallahu alam. wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh